Di antaranya adalah nikmat iman dan Islam. Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita di atas Islam dan di atas sunnah dan itu merupakan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah memilih kita menjadi hamba-hamba yang beriman dan tunduk kepadanya dan memeluk agamanya Jadi sekian banyak manusia. Maka jagalah dan peliharalah nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut Jangan sampai seperti itu hilang dari tangan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas Islam dan iman tersebut. Selawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjuki kita kepada kebaikan ini. Sehingga melalui ajaran yang beliau bawa, kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang makruh dan mana yang mungkar, mana tauhid dan mana syirik, mana sunnah dan mana yang bid'ah. Ini kita pertama ya dari dari dari dari gangguan dari godaan syaitan dan iblis serta para tentaranya dan selamat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. dan telah menjadikan kita hamba-hamba yang bersaudara di atas agamanya. Jadi itu adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita melalui nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan kita hamba-hamba yang bersaudara. Fa'asbahtum bi ni'matihi wa Dan jadilah kamu dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut yaitu Islam hamba-hamba Allah yang bersaudara, walaupun tidak ada hubungan nasab dan ikatan darah di antara mereka. jadi merupakan nikmat yang besar. Allah mempersaudarakan kita di atas Islam. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk eh, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian selamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang beruntung dan berbahagia pada hari kiamat yang mendapat syafaat beliau dan digabungkan dan disatukan bersama beliau nantinya di surga dan nasional. Masyaallah muslimin, para hadirin muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu perkara yang mesti kita jaga dan kita pelihara jika kita selamat di dunia maupun nantinya di akhirat. Yaitu lisan. Dan pada malam ini kita akan membicarakan tentang bahaya riba dan anjuran untuk meninggalkannya. Taala telah menjelaskan dan berfirman di dalam kitabnya dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya ayyuhalladzina amanu istanikum katsiran minadh dhann Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kamu kebanyakan dari prasangka. Mengikuti prasangka dugaan-dugaan atau zon. zan. Fa'inna atau zon yang itu. Karena sebahagian dari perasaan kalian itu adalah dosa. Walau ada sesuatu yang tampak hukum bapa. Dan janganlah kamu saling intip mengintip, mengintai mengintai, tajasus, dan janganlah sebahagian kamu mengibari sebahagian lain. Ayuhibu ahadukum ayat sulalah ma'akhi imai tanpa dari semua. Apakah kamu suka memakan bangkai ataupun mayat saudara kamu? Tentunya kamu tidak menyukainya. Jadi ayat ini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari satu perkara yaitu riba. Wala yastab ba'dukum Dan janganlah sebahagian kamu mengibari sebahagian mereka. Itu pentingnya kita menjaga dikah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadisnya, "Mengkana yakunu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Hendaklah dia berkata yang baik atau dia memilih diam berkata yang baik falyatul khairan maksudnya adalah berkata yang benar dan bermanfaat Tentu perkataan dikatakan baik atau disebut sebagai perkataan yang baik atau bila dia benar sesuai dengan kebenaran bukan perkataan yang batil, bukan satu perkataan dusta, bukan satu perkataan yang mungkar, dan yang kedua adalah bermanfaat. Jadi tidak cukup hanya benar, tapi harus bermanfaat. Karena di sana ada perkataan-perkataan yang benar, tapi tidak bermanfaat. Ya, tapi tidak bermanfaat. Misalnya menasehati penguasa di hadapan masyarakat banyak. Mungkin apa yang dikatakannya itu benar, tapi ini tidak bermanfaat. Jadi sebelum kita berkata-kata, hendaklah kita pikirkan apakah perkataan itu benar. Dan yang kedua, apakah perkataan itu ada manfaatnya bagi kita, bagi dunia dan akhirat kita. Kalau salah satu dari dua perkara ini belum jelas, yaitu belum belum jelas sebenarnya, dan belum jelas manfaatnya, maka hendaklah kita memilih dia. Nabi mengatakan mansoma mansoma tanajah." dalam siapa yang memilih hidup bagi siang, maka dia selamat. Bagaimana yang dikatakan oleh uh, eh, kebahagiaan orang, banyak bicaranya pasti banyak salahnya. Ya, siapa yang banyak bicaranya pasti banyak salahnya. Karena setiap perkataan yang kita ucapkan itu akan dicatat oleh malaikat-malaikat yang mencatat, yaitu malaikat kafarah, malaikat-malaikat yang senantiasa mencatat perkataan manusia. وَمَنْ يَلْزِمْ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ حَكِيمٌ Tidaklah mereka menyebutkan satu perkataan melainkan perkataan itu telah dicatat oleh malaikat-malaikat yang mencatat. Jadi tidak ada satu huruf pun yang luput dari catatan malaikat. La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Ya tidak tersisa dan tidak terlewat sedikit pun yang besar maupun yang kecil melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghisapnya. Jadi setiap perkataan yang keluar dari lisan kita itu dicatat oleh malaikat. Maka pikir-pikirlah dulu sebelum kita berkata dan berucap. Pastikan bahwasanya perkataan yang kita katakan itu adalah baik. Baik itu bagaimana kita sebutkan gabungan antara dua perkara, yaitu perkataan itu adalah perkataan yang benar dan yang kedua adalah perkataan itu adalah perkataan yang bermanfaat. Kalau belum tentu jelas kebenarannya, jangan katakan. Kalau belum tentu jelas manfaatnya, jangan ucapkan. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia minta nasihat. Tapi dia minta kepada Nabi agar tidak memberikan nasihat yang panjang, dia ingin nasihat yang singkat, padat dan tepat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Wala takal masbikanan tak tabiru minhu." Nabi berpesan kepadanya, janganlah kamu berbicara, janganlah kamu melontarkan satu ucapan yang kamu harus minta maaf karenanya. Nabi mengatakan janganlah kamu berbicara, melontarkan satu perkataan, mengeluarkan satu ucapan, melontarkan satu kalimat yang kamu harus minta maaf karenanya. Berapa banyak kalimat-kalimat yang yang keluar dari lisan kita, yang terlontar dari mulut kita, ternyata kita harus minta maaf karena perkataan tersebut. Kita harus minta maaf karena kalimat tersebut. Maka Nabi berpesan kepada orang itu, kepada laki-laki itu, janganlah kamu berbicara, wala takallam fi kalam ta'taziru itu, yang kamu harus minta maaf karenanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada Mu'adh bin Jabal. Ketika Mu'adh bin Jabal bertanya kepada Nabi ya Rasulullah, tunjukilah aku perkara-perkara yang dapat memasukkanku ke dalam surga dan menghalangiku masuk neraka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada Mu'az perkara-perkara mulai dari perkara yang paling tinggi sampai yang paling rendah, mulai dari yang wajib sampai yang sunnah. Rasul Amri Islam kata Nabi, "Wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah Kemudian Rasulullah menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban rukun-rukun Islam yang wajib dikerjakan. Kemudian setelah itu Nabi menjelaskan tentang amal-amal sunnah. Di antaranya puasa sunnah, sholat sunnah, sholat malam, tahajud dan seterusnya. Nabi menjelaskan kepada Mu'ad perkara-perkara yang dapat masukkan ke dalam surga. Dari yang kecil sampai yang besar. Kemudian setelah itu Nabi menuntut penjelasannya dengan mengatakan kepada Mu'ad, Wahai muhammad, maukah kamu aku beritahu kunci dari semua itu? Kunci dari semua itu. Perkara yang wajib dan sunnah, yang besar sampai yang kecil, yang telah aku jelaskan tadi. Ada kuncinya satu. Maukah kamu aku berikan ya, pelajaran satu kunci? Hal aku juga alamilah kita bisa kulihi Maukah aku beritahu kepadamu kunci dari semua itu? Maka Muhammad mengajarkan tentu saja ya Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meraih tulisannya, memegang tulisannya dan berkata, "Oh, alaika jaga olehmu ini lisan." Maka Muhammad mengatakan, "Ya Rasulullah, wa inna lam na'khudhu bima natakallamu bihi." Apakah kita akan kami akan disiksa, kami akan mendapatkan azab karena apa yang kami katakan, karena apa yang kami ucapkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Muaz, Ya Muaz, kami tidak tahu siapa. Wahai Muaz, untuk malam ibumu kena kehilangan. Ini adalah satu kalimat yang menunjukkan penyesalan seorang kepada orang yang diajak bicaranya. Sungguh malam hari ibumu karena kehilangan Muaz. Wahai yakubun nasu ala wujuhihim di jahannam illa hafahilu al-minari. Bukankah banyak manusia yang terjerumus masuk ke dalam neraka karena perbuatan lisan mereka, karena hasil ucapan mereka. Jadi banyak orang-orang yang masuk surga, masuk neraka itu karena lisan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Aksaru man yudkhilun nar al-baqar al-baqar." Perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah mulut dan kemaluan. Maka Nabi menjamin siapa yang dapat menjaga antara dua janggutnya, yaitu mulutnya, lisannya, dan dua kakinya, yaitu kemaluannya, asmanul lahul jannah. Aku akan jamin baginya surga. Karena ini, lisan ini yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Ya, Kaum wanita, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku telah diperlihatkan neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Ya, itu hadis Nabi. Para para sahabat, para wanita muslimah yang mendengarkan sabda Nabi ini bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, apakah wanita-wanita yang banyak masuk neraka itu karena mereka tidak beriman kepada Allah? Ayat Qur'an billah, Apakah karena mereka kufur kepada Allah? Maka Nabi mengatakan tidak. Akan tapi mereka kufur kepada suami. Bagaimana bentuk kufur mereka kepada suami? Apabila suami mereka melakukan satu kesalahan, maka wanita-wanita ini, istri-istri yang durhaka ini tidak bersyukur ini akan berkata kepada suaminya, lisannya akan berkata apa? Aku tidak mendapat kebaikan pada diriku sama sekali. Ini kejahatan lisan. Ini yang banyak masukkan wanita ke dalam neraka. Demikian juga kaum pria, banyak di antara mereka yang masuk neraka gara-gara lisan. Maka jaga lisan kita. Para para mengatakan kalau tak ada satu perkara yang patut untuk dipenjarakan dalam waktu yang lama, maka benda itu adalah lisan dosa yang paling besar dan merupakan sebab terjadinya dosa yang paling besar yang syirik adalah dosa lisan. Itu apa? Antakuru 'ala Allahi ma la ta'lamu. Engkau berbicara tentang agama Allah dengan apa-apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Lisan juga. Kembali kepada kejahatan lisan, berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, itu kan kejahatan lisan. Maka Nabi SAW menceritakan pada zaman dahulu ada dua orang bani Israel yang bersaudara. Dua orang bani Israel yang bersaudara. Yang satu rajin ibadah, rajin ibadah. Yang satu lagi gemar berbuat dosa. Hal ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahkan oleh Al Albani. Yang satu rajin ibadah, yang satu lagi gemar berbuat dosa. Setiap kali yang uh, uh orang yang berbuat dosa ini melakukan suatu dosa dan maksiat, maka saudaranya yang rajin ibadah tadi selalu beramal makmur dengan muka. Selalu mengingatkan dan memberi kepada saudaranya itu. Ya bulan April, wahai bulan, berhentilah berdosa. Berhentilah berdosa. Tapi uh, saudaranya itu malah mengatakan, ya, biarkanlah diriku. Apakah engkau diciptakan untuk mengawasi diriku? Artinya dia tidak mau mengikuti nasihat saudaranya itu. Dia terus berbuat dosa. Hingga pada satu hari, saudaranya yang rajin ibadah ini melihat saudaranya itu melakukan dosa yang besar yang menurutnya tidak bisa ditolerir lagi. Maka dia pun mendatangi yang berkata, Ya bukan akhir, Wahai bulan berhentilah berdosa. Tapi saudara itu mengatakan, ini warabi, biarkan urusan aku dengan tuhan itu. Apakah engkau diciptakan untuk menguasai diri? Artinya dia tidak mau memindahkan nasihat saudaranya itu maka hilanglah kesabaran saudaranya yang tadi kepada dia. Ia pun mengatakan kepada saudaranya itu, La yadkhul la yudkhil Allahul jannah. Allah tidak akan masukkan ke dalam surga. Atau dia mengatakan, La yaghfirullahu lak. Allah tidak akan mengampuni kamu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, uh, sebab hadis ini disampaikan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan kepada salah seorang tabi'in yang bernama Dongdong, "Ya Dongdong, janganlah kamu mengatakan kepada seseorang Allah tidak akan itu Allah Subhanahu wa taala tidak masukkanmu ke dalam surga. Jadi kadang-kadang orang sering mengucapkan itu. Maka Rasulullah mengatakan ya Abu Hurairah itu adalah satu perkataan dan kalimat yang sering kami ucapkan kalau kami sedang marah. Karena kalau kita kesel kepada seseorang karena sudah menyadari tapi keras kepala, terlontar juga kata-kata itu. Oh, Allah tidak akan mengambil lagi. Allah tidak akan masukkanmu ke dalam surga. Maka kita lihat saudara kita melakukan dosa yang mungkin kita anggap ini dosa besar dan tidak bisa ditolak dari Dan kita benci dan muak dengan dosa yang dilakukan. Mungkin terlambat itu. Maka Rasulullah mengatakan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, itu adalah kalimat yang kadang-kadang terbongkar juga dari lisan kami. Kalau kami sedang marah, maka Abu Hurairah mengatakan jangan sekali-kali jangan sekali-kali kamu katakan seperti itu. Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barulah Abu Hurairah menyampaikan hadis Nabi Kisah dua orang Bani Israel tadi. Nah kita lanjutkan kisah Bani Israel. Maka Yakub berkata kepada saudaranya yang berbuat dosa tadi, Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosamu itu maka Allah murka terhadap perkataan ini dan murka terhadap orang yang mengucapkannya. Allah Subhanahu wa taala pun mengirim malaikat maut untuk mencabut nyawa keduanya lalu keduanya pun dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang yang ber, yang berkata itu, Apakah engkau memiliki apa yang ada di tanganku dan apakah engkau mengetahui apa yang menjadi keputusanku? Artinya adalah apakah surga itu punyamu? Sehingga kamu mengatakan kamu tak masuk surga. Kamu tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau tahu yang akan menjadi keputusanku bahwa aku tidak akan mengampuni? Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada saudara yang berbuat dosa tadi, "Pergilah masuklah kamu ke dalam surga, aku telah mengampuni dosamu." Dan Allah berkata kepada orang yang mengatakan ucapan tadi, seret dia dari lemparkan ke dalam api neraka. Hadis ini harus dipahami dengan benar. Bukan artinya meremehkan perbuatan dosa. Tapi dosa itu ada tingkatannya. Dosa itu ada tingkatannya. Dosa-dosa besar juga ada tingkatannya dosa terbagi menjadi dua. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dan dosa besar ini juga berpindah-pindah. Semakin besar pengaruhnya terhadap orang lain, maka dosa itu semakin besar pula. Maka dosa-dosa yang berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan muamalah sesama manusia itu lebih besar daripada dosa antara apa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi Allah mengampuni orang tersebut. Tapi dosa sesama manusia ini tidak selesai. Hanya dengan Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Tapi harus dimaafkan oleh orang yang mendoliminya. Maka di akhirat nanti ada orang yang muklis, orang yang bangkrut, Orang yang bangkrut ini bukanlah orang yang tidak beramal. Bahkan mereka adalah orang-orang yang beramal yang datang menghadap Allah dengan membawa pahala sholat, pahala puasa dan pahala sedekah. Artinya dia membawa pahala. Apa artinya itu? Artinya dia telah beramal dengan baik dan benar. Amalnya itu ikhlas, sholatnya, puasanya, sedekahnya ikhlas, dan sesuai dengan sunnah Nabi. Karena kalau tidak Islam, tidak ada pahala. Dan kalau tidak sesuai dengan sunnah Nabi, juga tidak ada pahala. Maka orang ini yang telah datang mengantongi pahala sadaqah, pahala sholat dan pahala puasa, itu sudah mengerjakannya dengan baik dan benar. Ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Tapi sayang, dia terganjal masalah muamalah sesama manusia. Ternyata banyak hutang-hutang kezalimannya. Setelah dibuka lembaran catatan amalnya, ternyata itu tertulis bulan bulan. Kamu pada hari ini telah menyakiti bulan dengan lisan kamu. Kamu telah menyakitinya dengan tangan kamu. Kamu telah merampas haknya, merusak kehormatannya, merobek kehormatannya, merampas hartanya, bahkan menumpahkan darahnya maka orang ini harus membayar hutang-hutang zalimannya. Dengan apa? Bukan dengan duit, bukan dengan dinar dan dirham, tapi dengan al-hasanat was Dengan pahala atau memikul dosa orang lain. Akan diambil pahalanya dan diserahkan kepada orang-orang yang dizaliminya. Kalau belum selesai juga, maka dosa-dosa orang yang dizaliminya akan diubahkan kepadanya. Baru kemudian dia diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Nah ini orang yang bangkrut pada hari kiamat. Jangan sampai, waliyahzubillah, jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut pada hari kiamat. Maka Allah selalu membidik kelemahan-kelemahan bagi Adam. Namun nasihatnya sedang mengalami menyesatkan bagi Adam. Kemudian mereka dikeluarkan dari surga, iblis dikeluarkan dari surga sampai sekarang itu pekerjaannya cuma satu, nggak ada pekerjaan yang lain. Coba bayangkan kita melakukan satu pekerjaan terus menerus, nggak melakukan pekerjaan yang lain. Betapa ahli dan pakar yang kita terhadap pekerjaan itu. Kalau pekerjaan kita tiap hari tentang bola, Mungkin kita adalah orang yang paling pakar di dalam menendang bola, nggak meleset sama sekali. Karena tiap hari sedang bola, Nah, si iblis ini dan para tentaranya tiap hari kerjanya cuma satu, menyesatkan anak manusia. Maka dia selalu membidik di mana kelemahan-kelemahan Bani Adam. Ada dua sisi yang dibidik, hablum min Allah dan hablum min Kalau dia lemah di dalam hablum min maka disitulah syaitan akan merusaknya, menyesatkannya. Kalau dia lemah di dalam kabur bin Allah, maka disitulah setan akan merongrongnya. Maka kita lihat manusia selalu saja ada sisi kelemahan di mana itu dimanfaatkan oleh diri. Ada orang yang ibadahnya bagus, sunnah kan begitu ya, benar ibadahnya ikhlas sesuai dengan sunnah. Tapi masalah abdul minan berantakan. Hafalan nasinya berantakan. Nipu sana, nipu sini. Ya. Riba sana, riba sini. Adu domba dan lain sebagainya. Banyak masalahnya dengan manusia. Nah, dari sini setan menanggung? Nah, di sana ada orang yang luar biasa akhlaknya. Luar biasa muamalahnya, jujur, selalu tepat menepati janji, tidak pernah menyakiti orang lain termasuk tutur katanya, tidak pernah menipu orang lain, amanah, terpercaya, tapi dia lemah dari sisi abdul bin Allah, amal-amalnya bid'ah semua. Ada kan? Yang lebih buruk lagi, abdul bin Allahnya berantakan, abdul bin Allahnya juga berantakan. Yang selamat hanya satu golongan yaitu yang bagus hablum minallahnya dan juga bagus hablum minannasnya. Nabi menceritakan tentang dua orang wanita. Dua orang wanita diceritakan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan kepada Nabi, Ya Rasulullah, ini si Fulana rajin sholat malam, puasa sunat, luar biasa. Tapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya, dengan lisannya, bukan dipukulnya, bukan ditendangnya, bukan dilempar rumahnya, bukan dengan lisannya. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dia benar. Dia di dalam neraka. Lalu diceritakan lagi seorang wanita yang sholat, puasa, ibadahnya biasa-biasa saja. Tidak seperti yang pertama, tapi dia tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya ataupun dengan tangannya. Dia tidak menyakiti tetangganya. Dia jaga lisan. Dia jaga tangannya dari menyakiti orang lain, khususnya tetangganya. Maka Nabi mengatakan, "Dia fil jannah, dia di dalam surga." Dia di dalam surga. Coba lihat semuanya kecil mana surat muslimin rahimahillah rahimah. Nasib dua orang wanita tadi. Yang satu bukan jelek ibadahnya bagus, tapi makhluk nasnya berantakan. Tetangganya tidak aman dari hitamnya. Kata Nabi apa? Dia fitnah, dia dalam neraka. Ya satu lagi biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Akan tetapi yang keunggulannya adalah dia tidak dia tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya. Dia jaga lisannya, dia jaga akhlaknya terhadap tetangganya. Maka Nabi mengatakan dia di jannah, dia di dalam surga. Kepada masyaallah muslimin, orang wa rahimakumullah. Nah kalau kita lihat dua orang Bani Israel yang kita ceritakan tadi, yang satu rajin ibadah, yang satu buat dosa, ternyata dosa Obat yang wajib ibadah ini lebih besar daripada dosa yang dilakukan oleh saudaranya itu. Kenapa? Karena dua perkara. Yang pertama, dosanya itu berkaitan dengan masalah akidah. Sementara dosa saudaranya itu mungkin dosa-dosa yang hubungannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dia di, di dalam Al-Qur'an disebut ya tahta masyiah, wa yaghfir ma duna dzalika liman Tak tahta kalau Allah berkehendak mengampuni Allah ampuni kalau Allah berkehendak mengadabnya Allah adab mengadabnya tapi ternyata Allah mengampuninya nah dosa saudaranya ini ternyata lebih besar kenapa karena dosanya itu berkaitan dengan akidah Masalah apa? Yaitu masalah menetapkan orang masuk surga atau masuk neraka. Gak boleh itu. Kecuali berdasarkan wahyu. Kalau kita menghukumi perbuatan ini, yang melakukan dosa ini masuk neraka, itu nggak mengapa. Tapi menentukan seseorang masuk surga atau masuk neraka nggak boleh. Kecuali berdasarkan wah, wahyu. Maka itu bukan area kita, bukan wilayah kita menetapkan orang masuk surga atau masuk neraka. Tapi kita apa? Apa kata eh, Imam Nawawi di dalam akidahnya? Narju lil eh, muslimin wa nakhafu lil mujrimin. Kita berharap baik bagi orang-orang yang berbuat baik dan kita mengkhawatirkan nasib orang-orang yang berbuat jahat. Jadi bukan menetapkan jadi kesalahan saudaranya ini ternyata dalam bab akidah. Itu yang pertama. Karena dia mengatakan tadi apa? Kamu tidak akan masuk surga. Nah itu kan berat. Memangnya surga punya dia. Lalu dia enak-enaknya saja mengatakan kesimpulan masuk surga, kesimpulan masuk neraka. Gak boleh. Ini masalah akidah. Itu yang pertama. Yang kedua, dosanya ini berkaitan dengan orang lain. Yaitu saudara itu. Betapa sakit bila ada orang yang berkata kepada kita, pulang kamu gak ada harapan untuk surga. Sakit kan? Pulang kamu gak dapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang yang berdosa, ya kita katakan seperti itu mungkin yang yang kita gitu. Itu saja yang mungkin itu. Memang aku jahat, ada tapi aku mau bayar kan? gitu. Aku mau bertobat katanya. Nah seperti itu. Jadi ini dosa yang berkaitan dengan orang lain. Sementara dosa saudaranya itu adalah hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosanya itu ternyata lebih besar dan lebih berat daripada dosa yang dilakukan oleh saudaranya tersebut. Maka Nabi menceritakan tentang nasib orang ini, Allah menyeretnya dan melemparkannya ke dalam api, api neraka. Gara-gara dosanya itu, Ya, ternyata dosanya itu ucapannya itu semoga sepenggal kalimat yang terlontar dari lisannya itu itu lebih berat daripada dosa-dosa saudara tadi. Itu perkataan apa? Sepenggal kalimat aja. Gara-gara sepotong kalimat ini dia masuk neraka. Sungguh sangat celaka dan dan kita katakan sangat merugi orang ini. Gara-gara sepenggal eh, kalimat tersebut dia masuk neraka. Itu apa ucapan la yahdikallahu lak la yudkhilakallahu jannah Allah tidak mengampuni kamu Allah tidak akan masukkanmu ke dalam surga kamu pasti masuk neraka kata-kata seperti ini jangan sekali-kali kita lontarkan dari kita seperti kata dom-dom tadi seorang tadi yang bernama dom-dom Ya Abu Hurairah, kadang-kadang kalau kami kesal, kami marah. Kadang-kadang kami ucapkan juga itu. Kalau kalau kita pernah mengucapkan kata-kata ini kepada saudara kita, bertolaklah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf kepada yang bersangkutan. Katakan kepadanya ya bulan, aku pernah mengatakan seperti itu kepada kamu dan aku tarik itu. Dari itu, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa besar. Ya, ini adalah kejahatan besar yang besar. Oleh itu, masyaallah muslimin orang wa ya rahimakumullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya pernah orang berkata kepada Nabi ya Rasulullah, man najar, apa itu selamat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-kafru saja menahan diri dari ini, yaitu dari apa? Dari lisan. Maka yang paling penting ma'asyarul muslimin rahimahnya orang orang jami'an Pepatah kita mengatakan memang tidak tak berulang Ya kan? Ada lidahnya bertulang? Gak ada. Lidah memang gak bertulang. Sangat lentur, elastis, mudah digunakan. Tapi hati-hati. Gara-gara daging inilah, daging yang gak bertulang inilah, banyak manusia yang masuk ke dalam neraka. Banyak manusia yang tersungkur ke dalam neraka. Salah satu kejahatan lisan itu adalah riba salah satu kejahatan lisan yang harus kita hindari adalah riba. Apa itu riba? Al-riba itu kata Nabi yang Alaihi Wasallam adalah nikru ke akal kabima yasroh. Riba adalah sesuatu adalah engkau menyebut-nyebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Mengisi orang, merendahkan orang, ya. Ini termasuk riba. Menceritakan keburukannya, Biasanya ini kaum wanita yang suka kumpul-kumpul lalu apa? Berumpi, menceritakan orang. Baik itu diceritakan di hadapannya ataupun di belakangnya, sama itu namanya riba. Dan riba ini adalah perbuatan tercela yang tidak ada sumber kecuali dari jiwa yang terbius dan gina. Allah tadi mengatakan wala yastab ba'dukum ba'dha. Janganlah salahkan sebagian kamu menggunjing ya menggunjing menggibah kebahagiaan lain ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahum akhihi nanti di kafaritumu Gibah itu sama seperti memakan dari saudara yang pernah mati. Tentu kamu tidak menyukainya. Dan demikian. Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan para ulama sepakat berijma bahwasanya gibah itu termasuk dosa besar. Gibah itu termasuk dosa besar dan wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa tersebut. Bahkan di pagi ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggolongkannya kepada salah satu dosa yang lebih berat daripada riba. Nabi mengatakan riba isnani wa sabuna baban. Riba itu ada 72 pintu. Ada nahan yang idyani rajuli ummahu dan tingkatan riba yang paling rendah adalah seperti seorang yang menggauli ibunya. Itu tingkatan riba yang paling rendah. Mungkin hmm. nabi harus riba dan riba yang paling tinggi, yang paling keji adalah istiqamatul rajuli juli di akhir yaitu adalah menjelek-jelekkan kehormatan saudaranya sendiri dia menjelek-jelekkan, memburuk-burukkan kehormatan saudaranya sendiri. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Innama di dalam bahasa Arab itu tujuannya fungsinya adalah untuk membatasi makna. Jadi kalau kita katakan innamal mu'minuna ikhwah, maka maknanya adalah bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu harus wajib tidak bisa tidak harus bertobat. Karena nama mukminuna ikhwah. Mukmin tidak ada kata lain selain harus bersaudara. Maka kalaulah ada persoalan di antara orang-orang yang beriman, fa'biru baina akhwaikum. Perbaikilah hubungan antara dua orang saudara kamu yang bertengkar. Dengan cara apa? ar ila di wa Rasul. Fa in tanaza'tum fi ila Allah wa Rasul. Kembali kepada Quran dan Sunnah. Kebanyakan kita kalau bertengkar justru memprovokasi. Ya, datang ke pihak yang satu memprovokasi kemana-mana ya, menyampaikan berita-berita yang itu adalah namimah. Ya, adu domba. Datang lagi ke sana mengadu domba hingga persoalan bukan semakin bukan selesai, malah menjadi bertambah runyam. Ya, menjadi khusus permasalahan tersebut tidak selesai. Dan adalah satu kejahatan yang sangat besar terhadap orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menyelesaikan masalah dengan damai Apalagi kita di antara sesama orang-orang yang beriman, yang bersaudara. Dan demikian yang oleh Kajian Mahasiswa Muslimin, Rahimahnya orang Rahimahullah. Karena di akhirat nanti, kalau pun kita sudah selamat menyeberangi sirot, tinggal masuk ke dalam surga, itu surga sudah ada di hadapan kita. Namun ada beberapa orang yang tertahan. Ada tiga orang yang tertahan. Kalaupun dia sudah selamat menyeberangi sirat. Karena setelah menyeberang sirat itu tidak ada ya eh, perkara lain di hadapan seseorang melainkan pintu surga. Bayangkan sudah dia pintu surga. Tapi dia tertahan. Tiga orang ini tertahan. Yang pertama adalah orang yang punya hutang. Orang yang punya hutang. Jadi masalah hutang itu bukan masalah ringan. Orang yang mati syahid tertahan di pintu surga gara-gara hutang. Demikian juga orang-orang yang sudah menyeberangi sirat tertahan di pintu surga gara-gara hutangnya. Maka Nabi Shallallahu mengingatkan kepada kita tentang bahaya hutang. Hingga Nabi pernah tidak menyelamatkan seorang jenazah karena masih punya hutang. Padahal itu cuma dua dinar dua dinar lima, rumah. Tapi hutang itu besar maupun kecil harus dilunasi. Ah, apa-apa lah, hutang saya cuma lima ribu perak. Walaupun lima ribu perak, jangan sampai gara-gara lima ribu perak kita nggak masuk surga, tertahan di pintu gara-gara lima ribu perak. Nah, demikian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang masih punya hutang ribu terhadap orang lain. Sehingga ada seorang penghuni surga. Calon penghuni surga yang tertahan di pintu surga gara-gara dia punya hutang kezaliman dengan seorang penghuni neraka. Ternyata orang yang dizaliminya itu penghuni neraka, dia penghuni surga, gagal terhambat masuk surga gara-gara hutang kezalimannya terhadap penghuni neraka. Kemudian yang ketiga adalah orang yang terlibat pertengkaran dengan orang lain dan dia belum berdamai. Belum berdamai. Jadi kalau kita terlibat pertengkaran dengan saudara kita, berdamailah. Fa'asmiru bainana itu. Kul Islam adalah wa Islam khair. Islam itu lebih baik. Wa sulhu khair. Berdamai itu lebih baik ya berdamai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan anzirahuma hatta yastaliha. Tahan keduanya dua orang yang masih terlibat pertengkaran tadi hatta yastaliha hingga keduanya berdamai. Nah ini berlaku bagi orang yang bertengkar dan tidak ada ikhtikat untuk berdamai. Kecuali jika kita ingin berdamai, saudara kita itu yang tidak mau berdamai, maka dia yang bertahan bukan kita. Yang tidak mau berdamai itu yang bertahan. Kalau dua-duanya tidak mau berdamai, dua-duanya cerita. Sampai berdamai, sampai selesai masalah. Jadi masalah akhirat itu bukan masalah ringan, berat. La yughadiru saghiratan wa la kabiratan Tidak tidak dilewatkan perkara yang besar maupun perkara yang kecil melainkan Allah akan menghitungnya. Dan orang yang dihitung itu muslim teradab. Ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, jadi ya, tiga itu tiga orang itu yang pertama di pintu surga gara-gara dosa-dosa mereka yang berkaitan dengan orang lain, hutang itu berkaitan dengan orang lain, kedoliman berkaitan dengan orang lain, pertengkaran juga berkaitan dengan orang lain. Maka baik-baiklah kita bermuamalah kepada manusia. Itu salah satu kunci sukses untuk meraih surga. Kadang-kadang kita sudah merasa nyaman, aman, selamat dengan apa? Dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Katanya sudah alim, sudah cukup lagi ibadah saya. Ujung mundur ujung Lalu dari situ dia berantakan muamalahnya kepada manusia. Dia merasa bahwa amalnya itu sudah cukup untuk menyelamatkan diri. Tapi dia lupa bahwasanya dosa-dosa ini akan memberatkan langkahnya maka dia pun sembarangan bermuamalah kepada orang lain. Dengan simpulan bermasalah, dengan simpulan bermasalah, dengan simpulan dia dolimi, dengan simpulan dia tipu, dengan simpulan dia ya uh, e, bertengkar. Gak ada beresnya di dalam bermuamalah dengan orang lain. Maka gara-gara ini dia bisa terhambat untuk masuk ke dalam dunia. Teman di yang nah, muslimin, yang wabarakatuh. Maka ada seorang sahabat Nabi yang dijamin bahkan dikatakan dia ini pembunuh juga. Satu ketika, ini anak bin Malik yang meriwayatkan, satu ketika Nabi duduk-duduk bersama sahabat. Lalu tiba-tiba Nabi berkata kepada mereka, sebentar lagi akan lewat seorang laki-laki pembunuh juga. Sahabat pun menunggu-tunggu siapa yang datang. Eh ternyata yang datang adalah seorang laki-laki ansor jenggotnya basah karena bodoh dan dia menempel sandalnya dengan tangan kiri. Lewat. Nah, para sahabat punya orang orang. Keesokan harinya, Nabi berkata seperti itu lagi. Dan yang lewat adalah laki-laki Ansor tadi dengan kondisi yang sama, jenggotnya basah karena bodoh dan dia menempel sandalnya dengan tangan kiri. Keesokan hari, tiga hari berturut-turut ini ya, Nabi mengatakan seperti itu, yang lewat juga laki-laki itu. Maka ini membuat penasaran Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bin Amr. Para sahabat itu tidaklah ya e, merasa gengsi untuk menuntut ilmu walaupun kepada orang yang mereka pandang lebih rendah tingkatannya dari mereka. Ini sahabat Ansor kurang kurang berkenal. Tapi tiga hari berturut-turut Nabi mengatakan akan lewat rukun di surga, orang ini yang lewat. Maka Abdullah bin Amr pun sengaja bertamu ke rumahnya. Menjadi tamu di rumah orang ini. Laki-laki Ansor ini untuk apa? Untuk melihat bagaimana ibadahnya. Jangan-jangan dia punya rahasia ada ibadah yang hebat, yang utama, yang belum diketahui. Maka bermalamlah dia dan dia selama tiga hari di rumah laki-laki Ansor. Dia lihat badannya bagaimana. Eh ternyata di badannya biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Bahkan dapat dikatakan normal-normal saja. Tidak ada yang lebih daripada yang lain. Maka Abdullah bin Amr mengungkapkan maksudnya bertamu di rumah saudaranya ini di rumah orang ini. Dia bulan, Aku bertanggung di sini sebenarnya untuk melihat. Ya, ibadah apa, amal apa yang kamu lakukan hingga Nabi mengatakan kepadanya tiga hari berturut-turut akan lewat menghuni surga ternyata kamu saja yang lewat. Tapi aku lihat ibadahmu biasa-biasa saja. Tidak ada, ada yang lebih. Standar saja. Maka orang ini mengatakan kepada Abdullah bin Amr, Wahai Abdullah, itulah ibadah saya. Gak lebih dari aturan. Gak ada yang saya sembunyikan. Gak ada yang saya lebih-lebihkan dan tidak ada pun yang saya kurang kurang Itulah dia ibadah saya sehari-hari. Hanya saja ada satu yang tidak kau lihat. Ya, bahwa aku tidak pernah menyimpan rasa benci, hasad kepada siapapun dari kaum muslimin. Dan aku tidak pernah berniat untuk berlaku curang kepada kaum muslimin. Itu saja. Dia tidak mau ber, berbuat curang kepada kaum muslimin dan dia tidak punya hasad kepada siapapun dari kalangan kaum muslimin. Bersih dari hasad, ya. bersih dari hasad, iri, dendi, dan tidak mau berniat curang kepada orang lain, menipu, berdusta, khianat, maka apa kata Abdullah? Abdullah mengatakan, nah itulah dia sebabnya. Itulah sebabnya kamu mendapatkan kedudukan tersebut. Maka Ali yang Abi mengatakan, orang yang paling bahagia adalah orang yang mendapati waktu pagi, tidak punya hutang, dan tidak punya urusan dengan orang lain. Tidak punya urusan pertengkaran dengan orang lain. Itu yang paling bahagia. Cobalah yang kita orang yang banyak urusan, banyak persoalan, banyak masalah dengan orang lain. Pagi-pagi urusan kembalikan handphone. Mau ke sana, ah takut nanti ketemu si pulang, khusus saya. Mau ke sana, ya juga enggak, nanti ketemu si pulang. Ada urusan dengan dia, katanya. Sempit dia. Apalagi punya hutang, kalau pagi punya hutang. Itu handphone pasti mati sampai jam 12 gitu. Waktu ketemu menggunakan tarik pun dapat. Kenapa? Nanti jumpa itu langsung punya hutang. Sempit gitu Dan demikian. Gak bahagia ini. Nah, maka perhatikanlah urusan malah sesama manusia. Ya, karena ini adalah kunci untuk meraih surga. Nabi SAW berpesan kepada kita semua, Ittaqillaha haitsu ma kunt. Wasbi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Apa kata Nabi? Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan iringilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik, saya akan menghapusnya. tidak ada orang yang tak pernah bersalah, yang tak berbuat dosa. Semua kita pasti berbuat dosa. Bahkan sungguh berdosa orang yang mengaku tidak pernah berdosa. Tapi iringilah dosa-dosa itu dengan kebaikan untuk menutupinya. Dan kebaikan yang paling baik untuk menutupi dosa adalah taubat. Amal pertama yang dilakukan Adam di muka bumi ini ketika diturunkan oleh Allah ke dunia ini, ke bumi ini, karena dosa yang kesalahan yang dilakukannya adalah bertaubat. Itu amal pertama yang dilakukan oleh bapak kita Adam ketika diturunkan ke dunia bertaubat fatalah qa'ada min rabbi kalimatin fataba alaihi taubat amal pertama yang dekat pada bapak kita Adam alaihissalam wa kullu bani adam safa wa khairu safina tawabun. sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang banyak bertobat. kira-kira perbuatan jahat itu dengan perbuatan yang baik ini saya akan menghapusnya wa qalikin nas bi khuluqin hasanah dan bergaullah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia, menjaga muamalah kita kepada sesama manusia itu sangat penting Bagi meraih kesuksesan kita di dunia maupun di akhirat nanti, ya, di dunia dan di akhirat.